بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام من صلاة وسلام راحة مولدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة وياسين إلى أرواح جميع أولياء الصالحين ووالدين والديكم أمواتنا ونتكم وحبيبي علي بن محمد الحبشي وحبيبي محمد أنيس بن الحبشي وسلم فرهم وجدي أحمد عبد الرحمن وجدي علي بن محمد الحبشي وجدي عبد الرحمن بن سلمان وجدتي وجدي وزهراء ثم إلى روح عمي علي بن محمد أنس حبيب الله ديوزن إرفان ثم إلى روح بارد كريادي ثم إلى روح حبيب علي بكر الزقاف والحبيب مناجي بن طه بن الزقاف ثم إلى أرواح من كان في سابق حاضرا معنا أن الله يغفر لهم ورحمهم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 بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه القمر ولا الليل سابق النهار فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنبعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تذلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون فيها ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يعني يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره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 محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله على محمد اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعده المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات الله سر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة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 amal soleh kami di hari ini. Ya Allah, angkatlah bala dari negeri ini. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, ketenangan dan keberkahan untuk penduduk negeri ini, untuk hamba-hambamu yang beriman kepadamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, di malam hari ini turunkanlah hujan di kota-kota yang terkena debu sehingga tersapu debu itu ya Arhamar Rahimin, khususnya yang ada di Surakarta dan sekitarnya yang berada di Jogja dan sekitarnya, yang berada di Semarang dan sekitarnya, di Jawa Tengah khususnya ya arhamar rahimin dan sebagian dari Jawa Timur yang yang yang yang, yang mendapatkan kiriman debu ya arhamar rahimin, berikanlah hujan untuk membersihkannya ma'lutuful afiyah, sahalah wal jamalah sehingga turunnya hujan itu membawa keberkahan ya Allah, bukan mendatangkan bencana untuk muslimin wal muslimat dan kami semua ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami sebagai hambamu yang sadar ya arhamar rahimin Jadikan kami sebagai hambamu yang bersyukur ya arhamar rahimin Jadikan kami sebagai hambamu yang berusia panjang sepanjang-panjangnya Sehat sesehat-sehatnya Bahagia sebahagia-bahagianya Toat setoat-toatnya Kaya sekaya-kayanya Dan setelah semua itu nanti kami mendapatkan husnul khatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sallam Al-Hadhini al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu dan seluruh hadirin Para pemirsa dimanapun Anda berada Para pendengar dimanapun Anda berada Alhamdulillah malam hari ini Kendati kota Solo Diguyur hujan abu Tempat dimana jenengan tinggal Saya yakin juga nasibnya sama Diguyur hujan Abu majelis ini bisa kita istiqomahkan. Alhamdulillah. Insyaallah dengan istiqomahnya majelis zikir, majelis ilmu dimanapun berada, semoga meletusnya gunung kelut bukan sebagai bencana, tetapi keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini dan keberkahan untuk penduduk negeri ini. Dan semoga yang yang meninggal jika ada korban jiwa atas meletusnya gunung kelut Semoga diberi husnul khotimah dan dicatat sebagai seorang syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah eh, bersama-sama belajar tentang alhamdulillah yang diucapkan oleh Imam Nawawi di muqaddimah Muqaddimatul muallif, muqaddimah atau kata pengantar dari penulis kitab Riyadhus Salihin di mana beliau mengucapkan alhamdulillahil wahidil qahar al azizil ghaffar. Di dalam mukadimahnya itu beliau bersyukur kepada Allah taala yang Allah itu adalah al-wahid maha esa, al-qahar yang maha menaklukkan, al-aziz yang maha perkasa Al-Ghaffar yang maha suka memberikan ampunan. Tiga nama Allah yang sifatnya Jalal dan satu nama Allah yang sifatnya Jamal. Allah itu punya dua kelompok nama. Kelompok yang pertama namanya Asma Jamal, nama-nama yang sifatnya serba indah. Maha pengasih, maha penyayang, maha memberi, maha pemurah, ya maha mengayakan, maha menghidupkan yang sifatnya serba in, indah. Di samping itu Allah juga punya asma yang sifatnya itu e, serba keras menunjukkan keagungannya Allah. Biasa disebut nama-nama atau sifat-sifat Allah Al-Jalal yang menunjukkan keagungan Allah. Nah, di dalam mukadimah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengawali dengan tiga nama Allah setelah Allah sendiri alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Kemudian diikuti dengan tiga nama Allah yang sifatnya Jalal Baru satu nama Allah yang sifatnya Jamal Ya Kok keras, keras, keras Baru ditunjukkan lembutnya Allah Di situ ada pesan Eh saudara-saudaraku yang baca Riyadus Solehin Ingat kamu itu dosanya banyak Jadi ya tolong takut sama Allah Allah itu maha esa, tidak ada yang mendampingi Allah. Keputusan ya Allah yang buat sendiri, Allah yang punya kehendak sendiri. Allah tidak ada yang bisi, Allah tidak ada yang bisa mempengaruhi. Semua terserah kepada Allah. Kalau Allah mau masukkan kamu ke neraka, ya kamu masuk ke neraka. Semua ada di tangan Allah Al-Qahar, Allah yang Maha menaklukkan Yang punya prediksi silahkan memprediksikan Tapi gunung kelut tidak bisa diprediksikan Allah suruh gunung kelut batuk tadi malam jam 22.49 gunung kelut pun batuk Begitu batuk, batuknya itu keluar muntah Muntahnya sejawa tengah hampir kena semua Itu bagian dari asma Allah Al-Qahhar Allah yang maha menaklukkan Gunung juga di bawah kekuasaannya Allah Tinggal Allah bilang meletus kamu Maka meletuslah Tidak peduli manusia punya perkiraan Seperti apapun Karena Allah Ta'ala maha menaklukkan Kapanpun Allah mau Maka bisa terjadi Yang namanya orang itu jalannya Nyantai naik motor Kalau Allah mau taklukkan dia Kepleset, ya kepleset Glundung yang glu, glundung Na'udzubillah min Dalik, makanya jangan kamu tunjukkan keperkasaanmu, jangan kamu banggakan ketampananmu, jangan kamu banggakan kekayaanmu, jangan kamu banggakan kepandaianmu, jangan kamu banggakan kehebatanmu karena kamu berhadapan dengan Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun Al-Wahid, Allah yang tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah Al-Qahhar yang Allah itu maha Menak, menaklukkan Al-Aziz yang Allah itu maha perkasa tidak mungkin ada satu makhluk pun yang bisa melawan Allah semua adalah ciptaannya Allah semua ada di dalam genggamannya Allah Seakan-akan Imam Nawawi Pengen ngingetkan kita semua Takutlah kalian kepada Allah Sayap khauf harus ada Manusia hidup itu ibarat burung yang terbang. Burung terbang gak mungkin dengan satu sayap. Bisa terbang satu sayap. Nah bisa kan terbang dengan dua dua sayap. Nah, biar masuk surga, maka jalannya itu ashabul yamin, golongan kanan. Jangan ashabul simal golongan ki, kiri. Lah golongan kanan nih yang kanan nih takut, yang kiri harap. Jangan nanti cuma harap kok nggak ada takutnya. Harap saja. Wah, saya berharap pada ampunannya Allah. Salat ditinggalkan. Ini namanya orang nggak berharap. Ada orang berharap kepada ampunan Allah kemudian nggak mau salat. Contoh-contoh ya. Saya punya salah kepada seseorang. Terus saya berharap dimaafkan. Saya berharap dimaafkan. Orangnya itu pemaaf luar biasa dan saya berharap dimaafkan. Kira-kira saya nyantai atau saya mengejar orang tersebut untuk minta maaf? Namanya saya berharap dimaafkan, ya saya mengejar penuh prasangka baik. Semoga saya dimaafkan sambil saya mengucapkan tolong ya maafkan saya. Saya yakin kau tuh pasti maafkan saya tolong ya. Pasti akan merengek-rengek. Sama manusia aja kita tuh kalau punya harapan pasti mengejar dan kita akan merengek. Rengek. Seperti itu. Lah ini kalau ada orang punya harapan terus duduk diam nggak ngapa-ngapain itu namanya bukan harapan tapi lamunan. Itu namanya ngelamun, bukan ber berharap. Yang berharap itu dia ada amal so, soleh. Tapi nggak boleh cuma harap kok takutnya nggak ada. Orang kalau cuma harap roja takutnya nggak ada, nanti kadang-kadang itu nyepelekkan Allah. Meremehkan Allah, memandang ringan Allah. Oh, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Udah nanti saya habis maksiat, saya kan diampuni sama sama Allah. Loh, enggak ada takutnya ini. Iya kalau habis maksiat sempat sodako Lah kalau tengah-tengah maksiat Israel datang terus gimana? Betul nanti kalau dia habis maksiat sodako Insya Allah berkat sodako diampuni Iya kalau sempat sodako Lah kalau tengah maksiat Israelnya datang terus gimana? Harus ada khaufnya Rasa takutnya harus ada Lah biar terbangnya itu ke arah kanan Ke surga maka dalam kondisi sehat, kuat, muda, maka yang kanan ini kepaknya harus lebih kuat. Takutnya harus lebih banyak sehingga golongannya nanti golongan kanan ashabul yamin, bukan ashabul shimal, bukan golongan ki kiri. Makanya Imam Nawawi menempatkan tiga nama Allah yang jalal, agung, yang sifatnya keras baru satu nama Allah yang sifatnya itu adalah penuh kelem butan dan keindahan dia itu al ghafar Bukan Ghafur tapi Ghafar. Lebih bedanya Ghafur sama Ghafar apa? Kalau yang Ghafar itu maha suka mengampuni. Jadi Allah ngampuni itu suka. Lu ada orang memaafkan kepeksa ada Allah? Ada lah orang maafkan kepeksa. Ya udah saya maafkan sama enggak enak itu. Ya udah saya maafkan. Sama enggak enak. Nah kalau Allah lain, Allah ghafar, Senang ngasih ampunan itu senang. Ngedum-ngedum ampunannya siapa yang mau. Bahkan Allah nanya loh. Di sepertiga akhir malam tuh Allah khusus turun ke langit dunia. Khusus Allah turun. Bukan berarti Allahnya turun. Tetapi Allah turun ke langit dunia adalah gambaran bahwasannya Allah mendatangi hambanya. Di sepertiga akhir malam Allah mendatangi hambanya. Kalau kita sholat, kita mendatangi Allah. Kita zikir, kita mendatangi Allah. Kalau kita itu di sepertiga akhir malam lain, Allah yang mendatangi hambanya. Allah turun ke langit dunia. Kemudian nanya kepada hambanya, Hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min talibi hajatin. Tiga yang ditanyakan sama Allah. Ada ndak malam ini yang minta ampun? Ada ndak malam ini yang minta tobat? Ada ndak malam ini yang minta hajat? Dua ini sama, minta ampun sama tobat. Lah bedanya minta ampun sama tobat apa? Kalau tobat itu berhenti total, kalau minta ampun ini kadang orangnya masih belum bisa ninggalkan maksiatnya. Ya Allah, tolong ampuni saya ya Allah. Saya ini pengen tobat, tapi kok saya belum bisa ya Allah. Kok ya masih korupsi gitu. Ini mending ini, ini, ini koruptor rodo apik ini. Malam nangis kan masih punya takut ini. Ya kan? Perkara diampuni enggak diampuni kan itu urusannya Allah, tapi dia ada rasa takut, ada permohonan minta ampun ampun. Lah kalau minta tobat lain, tobat itu udah berarti ya Allah, saya ini udah enggak minum lagi. Tolong terima tobat saya ya Allah, beri saya kekuatan untuk tidak mengulanginya lagi ya Rob. Ini namanya to tobat. Kalau minta ampun mungkin orangnya masih melakukan maksiat. Yang muda-muda ini jujur saja, masih suka lihat perempuan yang cantik enggak? Jawab yang muda-muda, Beb, bukan cuma yang muda, Beb, yang tua kelihatannya sama saja. Betul atau betul? Mbak-mbak juga sama, suka lihat pria yang tam tampan. Menundukkan pandangan itu bukan bukan perintah untuk kaum pria. Menundukkan pandangan itu pria pria iya, wanita ju juga. Justru wanita itu diperintahkan untuk lebih menundukkan pandangannya. Kenapa? Wanita yang motone jelalatan, genah kuwi wong wedok randuwi sin. Padahalnya sifatnya wanita itu adalah pema, pemalu. Seharusnya wanita harus lebih banyak menundukkan pan pandangan. Cuman pemuda kalau menundukkan pandangan juga betul-betul menundukkan pandangan. Jangan menundukkan pandangan tapi lihat ke depan gini ke arah bawah ngawur. Karena zaman sekarang ini banyak wanita yang pakai celana apa namanya rok pen pendek rok mini. Menundukkan pandangan itu bukan lihat ke bawah ke depan tapi lihat ke depan persis loh. Enggak lihat jalan. Yang dia depannya persis enggak kelihatan apa apa-apa yang jauh itu enggak enggak kelihatan. Lain yang muda-muda ini, mata ya masih jelalatan. Ada perempuan cantik ya masih dideleng, masih dilihat. Pertanyaan, sedih minta ampun atas mata yang begitu tuh sudah dilakukan belum? Belum kan? Belum. Astagfirullah ya Allah. Mata ya Rabbi, astagfirullah. Tolong ampuni ya Allah, tapi hamba nimbuh ya Rabbi, kok ya cek doyan. Sama nangis sedih gitu. Ini namanya orang berusaha minta am ampun makanya dibedakan sama Allah hal min mustaghfirin, hal min talib, hal min taibin. Ada ndak yang mau minta ampun? Ada ndak yang mau bertobat? Dibedakan. Kenapa? Memang beda. Beda. Ada orang yang baru bisa kelasnya minta ampun, tobatnya belum dia. Lawang masih begitu. Tapi daripada tidak sama sekali, dia mau minta ampun. Sehingga dalam hadis bab istighfar sampai digambarkan kan, satu malaikat itu oh, lapor pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hambamu fulan ini berbuat maksiat. Terus dia ini minta ampun istighfar. Gimana ya Allah? Aku ampuni dia. Aku ampuni dia. Malaikatnya laporan lagi. Ya Allah, itu tadi jam berikutnya ngulangi lagi. Aku ampuni dia. Setelah istighfar ya, aku ampuni dia. Ya Allah, tapi ngulangi lagi. Lah istighfar, istighfar. Aku ampuni dia. Sampai Allah katakan, selama hamba itu berbuat salah dan mau minta ampun kepadaku, maka aku akan terus mengampuninya. Lah kenapa kok diampuni? Kata Allah, karena dia tahu punya aku Tuhan yang maha memberikan ampunan. Jadi Allah hargai, dia itu merasa punya Tuhan yang mau ngampuni. Jadi ampunannya dicari. Ya Allah, tolong ampuni. Benar-benar nangis loh, tapi ya bukan. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, astagfirullah. Moton deleng kurang ajar ini. Bukan begitu. Penyesalan ada, tapi kelasnya enggak sampai tobat. Paham ya? Nyeselnya ada, tapi enggak sampai kelas tobat tobat. Kalau tobat itu betul-betul yakla, dia bisa meninggalkan semua kemaksiatannya. Ini kelas to tobat. Nah Allah ini karena sayang sama hambanya Al-Ghaffar Suka memberikan ampunan grojok ampunan Bahkan diperintahkan mukminin mukminat itu Untuk mintakan ampun orang yang lain Disuruh mintakan ampun untuk mukmin yang lain Mintakan ampun untuk muslim yang lain Allah obral ampunannya Makanya dikatakan Siapa yang mintakan ampun untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia kalau lewat di kuburan, ya Allah ampunilah seluruh muslimin muslimat yang ada di makam ini. Maka dia mendapatkan, dianya mendapatkan ampunan sebanyak jumlah muslimin yang muslimat yang ada di kuburan tersebut. Semoga Allah dipancing begitu. Mintakan ampun, nanti kamu juga akan di, diampuni. Makanya sifatnya kaum sahabatnya Rasulullah yang datang kemudian, itu katakan, mereka adalah orang-orang yang memintakan Allah, Rabbah, eh, ighfir eh, lana wa li ikhwana. lana wa li Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang datang sebelum sebelum kami. minta kenampun untuk orang-orang yang datang se sebelumnya. Bahkan terhadap orang tua kita, kita juga disuruh minta am ampun. Rabbana ighfir lana wa lidina atau Allahumma wali-wali daya walidayya. Rabbighfirli wali-wali walidayya. Mintakan ampun. Jadi Allah senang ngasih. Makanya orang disuruh minta. Lah kita ini udah dikasih sama Allah, njaluk oh, mintalah ampun. Lah ngono wae bar salat kon istighfar do mingkem kok. Oh. yang ngucap Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih Maksudnya kan bareng-bareng ngucap kok Diem Kayak mayit Ngelamun Mestinya kan disambut bareng Astaghfirullahaladzim Semangat Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Biasa habis sholat dibaca tiga Tiga kali Salam Lu habis sholat kok istighfar kenapa Lah sholat kita masih geladrah kok Satu sholat kita masih geladrah Ngelamunnya banyak Khusuknya enggak Ya minta ampun sama Sama Allah Yang pertama itu Yang kedua Buat orang-orang yang arif bila yang sholatnya khusyuk minta ampun sama Allah. Ya Allah maafkan pisah sama kamu balik ke dunia ya Allah. Ketemu dengan yang gak bener gak bener tolong minta maaf ya Allah kok pisah kok mutus oh. Sholat begitu. Selalu merasa punya salah, kurang kepada Allah minta ampun dan Allah senang memberikan am, ampunan. Lah Imam Nawawi ngasih gambaran, kamu takut sama Allah, takut tapi ingat jangan putus asa. Nah, takut harus, putus asa nggak boleh. Ustaz, saya ini hidup mabuk terus. Kelihatannya saya nggak pantas masuk surga, Ustaz. Jangan otak-otak ngomong nyat. Udah tinggi nyat model-model kayak awak mau kira pantas neng surga nyat rasa no Ini ngawur ini ya. Ya kan? Enggak pantas ini saya masuk surga Ustaz, enggak pantas. Dosa saya terlampau, Pak terlampau banyak. Saya yakin tempat saya di neraka Ustaz. Udah, saya enggak sanggup hidup lagi Ustaz. Udah lebih baik saya tak mati sekarang timbal aku urip dosaku tambah akeh. Daripada saya hidup dosa saya semakin ba semakin banyak. Ini kira-kira takut atau putus asa? Takut yang kemudian jadi putus asa. Kenapa takutnya jadi putus asa? Karena tidak punya rasa harap sama sekali. sekali. Enggak boleh. Makanya kita nggak boleh seburuk-buruk hamba adalah seorang hamba yang membuat saudaranya itu putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Diberi semangat. Ya dosa kamu banyak, Yus istighfar sing akeh, tobat to. Ojo mbok dalani terus, usaha. Rasa kepleset terus, udah usaha kepleset terus. Ya namanya orang hidup itu ya jalan kepleset, glundung, jelosor itu biasa. Tapi ya cepet tangi, oh, usaha lagi, kejar lagi, semangat gitu. Allah Maha Pengampun. Kalau pagi ini kamu diampuni, kepreset mana? ya sore golek ampunan mana? Terus begitu. Jangan nyerah. Udah ya, bismillah, jalan hidup. Ini namanya orang ngasih semangat. Semangat Allah Ghafur, Allah Ghafar. Seperti itu. Ini untuk yang muda yang masih seger. Lah kalau ada orang sakit-sakitan gitu ya. Udah jangan ngomongnya dosa mau ki akeh. Sepantes mati. mati gendang rokok. Siksa dikubur jangan. Tenang Pak, Bapak gak usah prasangka buruk sama Allah. Ya kalau Bapak insya Allah panjang umur. Tapi kalau emang jadi ajal Bapak, Bapak yang datang sama Allah sama sama senang ketemu Allah gitu loh Pak. Ingat, Bapak itu ya baik sama saya, Bapak baik sama ini. Ingatkan kebaikannya, biar timbul rasa ha? harap, biar dia tuh cinta sama Allah, kemudian minta ampunnya tuh dengan penuh cinta. Gusti, tolong maafkan saya kan dengan penuh cinta, bukan dengan ketakutan yang putus asa. Makanya dikasih Al-Ghaffar, Allah Maha memberikan am ampunan. Sampai di sini jelas atau belum jelas? Kok diam semua? Ini jelas atau bingung? Ibu-ibu jelas? Insyaallah jelas ya, Bu ya. Pokoknya jelas gak jelas harus jelas. Jadi Allah itu maha pengampun Tapi jangan disepelekan Makanya ingat Allah juga maha menyiksa Allah maha mem balas. Allah juga punya neraka. Saya tadi malam itu jam 22.49 masih ceramah di Pasuruan. Ceramah. Lokasi ceramah itu kalau sama Malang dekat. Jadi kalau sama Kediri yang enggak jauh, sama Blitar tidak tidak jauh. Tapi kok ya aneh. Belas nggak kerungu suara bledosnya kelut itu juga enggak enggak kerungu sama sekali. Yang hadir juga enggak ada, yang de enggak ada yang dengar. Saya tuh tahu setelah saya teram, selesai ceramah mau pulang tuh buka BlackBerry Messenger ya. Kok lihat ini Gunung Kelut meletus. Ki meletusnya kapan? Kan cedak gitu ya. Meletusnya kapan? Oh, pulang betul jalan itu hujan ah, hujan abu. Nah, terus saya ngomong begini. Ini baru satu yang meletus. Nah, yang meletus bareng sak donya kira-kira piye ya? Mohon maaf baru satu yang meletus Solo, Jogja, Surabaya, Malang, bandaranya tutup kabeh. Betul enggak? Yang mau mabur nggak bisa ma mabur. Nah, coba kalau yang meletus 20 lah di dunia ini 20 gunung berapi meledos bareng gitu. Kira-kira dunia geger enggak itu? Oh, geger. Belum belum kiamat, jangan. Supaya meledos sik 20 gitu. 20 meledos dulu. Kira-kira kiamat apa enggak ini? Belum, belum kiamat. Peringatan-peringatan. Mungkin Allah pengen merubah tanahnya ini kurang subur dijadikan subur. Husnudon, husnudon. Jangan prasangka bu, buruk. Makanya saya katakan yang di sana tuh insya Allah bariki untuk subur insya Allah gitu kan? Biar jadi yang lebih pak, baik. Nah, di sana kan daerahnya eh, ahli zikir, ahli doa. Ya, insya Allah kan kita prasangka baik seperti seperti itu. Lah yang gila ya gila, yang edan ya edan, yang maksiat ya mak maksiat seperti itu. Tapi kita kan lihat banyak di sana saudara-saudara kita yang ahli iba, ibadah Ya, di Solo aja yang yang jauh kok ya kena. Bahkan ada yang yang seger naik motor jatuh gelundung ada kan? Gara-gara kena abu vulkanik yang menumpuk ada. Nah itu albala ya Om. Suatu bencana itu kalau jatuh di satu tempat semuanya kena. Di sini enggak seakan-akan aku waduh teko gunung kelo tuh masuk ya kena. Loh kalau udah namanya Allah mau kamu kena ya kena. Enggak bisa dihin dihindari. Makanya Allah itu maha perkasa, maha menaklukkan, jangan disepelekan. Ngapunten lo ya. Ini kelut belum selesai. Saya bukan ngancam lo ya. Cuman ngingetkan, kelut belum selesai. Seminggu masih tanda tanya. Kalau kata Badan Meteorologi dan Geofisika, sebab yang begitu-begitu. Dalam satu minggu ini angin itu potensinya bertiup ke arah barat. Jadi angin itu potensinya bertiup Solo, Karanganyar, Ungaran, Semarang, <laughs> ke arah barat, Jogja, Sragen, Sragen masuk Sragen, Boyolali, Katut. Jadi angin itu potensinya bertiup ke arah apa? ke arah barat. Buat yang sekolah kabar gembira, mungkin sekolah libur seminggu. Oh anak sekolah kan gembira, yes, pray sekolah anak sekolah. Kan nikmat buat anak sekolah. Sekolah yang punya cuci mobil, Wah, alhamdulillah sing kerep udan abu. Yang punya cuci mo, mobil laris, laris. Kan seperti itu. Lah petugas kebersihan dinas kota mumet. Ini bersihkannya bagai bagaimana? Orang kampung, wah capek ini kerja bakti terus ini. Capek. Masing-masing ada bagiannya kan, ada bagi bagiannya. Potensinya seminggu. Seminggu nih arena. Kalau kita doa minta anginnya dirubah ke timur ya dosa solo ya. Ya Allah, tolong anginnya dirubah jangan ke barat, ke timur ya Allah. Lah podre kan muncul ke balak rono kan ya. Terus bagaimana? Ya semoga anginnya pelan-pelan saja. Enggak banter ban. Enggak banter-banter. Minta turun hujan. Tapi turun hujannya itu yang agak jauh dari kalau dulu ya. Karena katanya kalau baru meletus langsung turun hujan juga kurang bagus kan ya. Wallahu alam saya kok Dulu pernah dengar-dengar begitu. Tapi yang yang ini loh. Markas ar duri ini isinya cuma pasir ya. Bapak ibu rumahnya gentengnya penuh dengan pasir, jalanan itu penuh dengan pasir. Pasirnya ini Pak abu ya. Abu vulkanik itu kan tidak sehat. Bukan abu yang se sehat. Itu kan mengandung zat-zat yang berbahaya untuk paru, paru dan untuk mata. Lah kalau enggak cepat dibersihkan sama Allah taala kan bisa menimbulkan banyak penyakit. lah itu bagi punya punya rumah sakit alhamdulillah rezeki nomplok. Wah, dokter senang. Wah, pasien pasienku tambah. Ya kan dokter senang. Wah, ini walaupun dia gitu tapi ya bayar kan nggak gratis nih. Yang kedok dokter lain kalau rumah sakit yang gratis, rumah sakit yang mungkin orang punya kartu-kartu kesehatan tuh kan ya, mungkin gratis. Lah kalau pas ketemu sama dokter yang yang nggak gratis terus gimana? Allah yang ngatur nih, ini rezekinya sendiri tuh jatah Pak dokter dapat tambahan rezeki. Kan ada seperti itu. Oh, sekolah kesian anak-anak ini capek sekolah terus ben prei. Diatur sama Allah taala. Diatur. Tadi di TV saya lihat satu keluarga dari Jakarta mau berangkat ke Jogja untuk hadir pernikahan kakak dan adiknya. Gak bisa terbang pesawatnya ke Jogja, bandara ditutup. Akhirnya gak bisa ha? hadir. Nah, ini termasuk gak boleh datang ke pernikahan kakak dan adiknya. Di situ mungkin ada hikmah. Ya, mungkin kalau berangkat nanti capek, repot, sakit. Wallahu alam. Allah punya aturan. Nah, kalau kita ini udah pegangannya sama Allah Subhanahu wa taala, jangan nyepelekan Allah. Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Menolong, tapi iling-ilingo. Oh, kelut ki lagi dienggo watuk, watuke titik ki lho sak kaya ngono. Coba kalau batuknya itu terus-terusan itu, kira-kira bagaimana? Kelut meletus, merapi ngamuk. Kira-kira bagaimana? Jogja tsunami wus dari tengah laut bung gitu ya tsunami tiba-tiba gunung lawu kok melu-melu kira-kira bagaimana itu Lu saya nggak nakut-nakuti lo nyet wedi kira-kira bagaimana mesti mikir duit lagi mikir duit alah saya ingin ngurusi abu aja udah bi bingung ya kan bingung makanya kita Ya Allah maha pengasih penyayang Tapi jangan disepelekan Takutnya harus ah, adalah orang takut itu ada ciri-cirinya Apa orang takut? Orang takut itu pasti akan mendekat Contoh Boleh saya ngasih contoh Pak? Contoh yang terbaik itu lewat hubungan seorang pecinta dengan yang dicintai Ya kan? Seorang kekasih dengan kekasihnya Ada orang jatuh cinta dan kekasih yang dia cintai ini tuh orangnya baiknya luar biasa. Baik. Didik-didik ngasih hadiah, dikit-dikit ngasih hadiah. Oh, yang mencintai kan seneng ya, dikit-dikit dikasih ha? hadiah. Nah, suatu hari kok buat gelo. Suatu hari kok buat gelo. Janji. Ini suami istri loh ya, bukan orang pacaran ya. Suami istri janji kepada istrinya misalnya ya, janji kepada istrinya nanti jam 9 kita sarapan bersama. Nasi pecel. Ya, Madiun. Jadi berangkat ke Madiun dulu, Bu ya. Oh, ini warga Madiun kok ya. Nasi pecel Madiun. Kita akan makan bersama jam 9. Eh, rupanya ini Bapak rodok males. Rodok males. Terus buat alasan kepada istrinya, dah sarapannya besok-besok aja ya. Lu kenapa Pak kok nggak sekarang? Aras-arasan aku. Kira-kira istrinya gelo enggak? Gelo kan? Masuk alasannya mau ngaras-arasan. Istrinya kan gelo. Gelo. Nah ketika istrinya gelo, kemudian suami ini lihat gelonya istri, ini gelo jalan satu jam dua jam. Kok lihat gelonya istri jam sebelas siang? Kok gelonya kok raumum yo? Ya? Kok kecewa sekali istri saya ini kok sampai seperti itu. Orang yang namanya sayang itu kalau dia membuat kesalahan bukan kemudian dia Allah mengonoe kok dilebok ke hati. Kan bukan seperti itu. Tapi dia akan mengejar, akan mengatakan, "Please, maafkan saya." Rakyat itu etokan Please maafkan saya, saya nggak bermaksud begitu. Aku ya awak rada apa enak. Mulai buat ala alasan. Kemudian tolong maafkan saya, ya please. Dilihat wajahnya masih kurang seger, mulai ambil keluarkan dompet, kasih duit. Ini buat beli baju baru ya. Mulai senengkan ya kan? Kemudian apalagi kok masih kurang senang. Panggilkan temennya yang paling disayangi sama istrinya, teleponkan ya. Misalnya istrinya namanya uh, Mbak Fulanah. Mbak Fulanah ini punya teman Mbak Fulanah A. Mbak Fulanah A telepon, "Halo, Mbak Fulanah A ya. Ki lho, kancamu ki nesu karo aku, tulung berene yo." Berangkat dipanggil biar apa? Suasana ca cair. Cari cara biar yang disayang tadi mau memaafkan. Betul tak betul? Nah sekarang kita punya salah sama Allah, berharap pengen dapat ampunannya Allah. Nah terus kita usaha enggak buat Allah senang? Nah itu loh pertanyaannya. Usaha ndak buat Allah senang. Yang namanya orang betul-betul takut sama Allah dan pengen ampunannya Allah ya usaha. Ya, usaha. Itu yang uh, hikmah dari tiga nama yang jalal baru satu nama yang jamal. Selanjutnya, mukawwiril laili 'alan nahar, tadkiratan lil ulil qulubi wal absar wa Lidawil lidzawil albabi wal i'tibar. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang sebagai peringatan dan pembelajaran kepada orang-orang yang punya hati dan punya mata hati. Ada orang punya hati tapi nggak punya mata hati. Siapa itu? Ada orang yang punya hati tapi hatinya mati. Manusia itu ada tiga kelompok. Yang satu hati punya. Semua orang kan punya ha? hati, tapi hatinya mati. Hatinya mati. Dan ini banyak orang yang punya hati jadi mati gara-gara ulama. Benar, hatinya jadi mati gara-gara ulama. Karena ulamanya ini kalau ceramah cuman buat ketawa terus nggak pernah buat nangis. Jadi pengen itu orang ketawa, ngelawak gitu ya. Ya, ngelawak terus tuh dengan dengan tertawa terus itu mematikan ha, hati. Kalau tertawa dikit nggak masalah. Dikit-dikit tertawa masalah. Paham? Tertawanya sedikit tidak masalah. Kalau dikit-dikit tertawa, dikit tawa lagi, dikit tawa lagi. Ini membuat hati jadi ma mati. Yang buat hati hidup itu adalah tangis. Nangis itu akan menghidupkan ha hati. Makanya kita kan disuruh banyak nangis. Makanya kalau malam tuh nggak kita enggak nangis jadi ya tangis-tangis tuh. Ya Allah, ya Allah, lama-lama kan nangis. Ya latih Fa'ilam tabku fatabakau kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis atau kama SAW. Kalian kalau baca Al-Qur'an usahakan nangis. Kalau enggak nangis, no nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang rumah kiwong nangis apa pura-pura nangis? Ditakok, "Kowe mau pura-pura nangis?" Ora lah apa? Tak peksok-peksok nangis kok urung nangis. Terus nanti lama-lama dia bisa nak nangis. Memang gitu. Bita hazun baca Al-Qur'an dengan perasaan se dengan perasaan sedih. Itu cara kita. Nah sekarang ada orang yang hatinya mati. Kira-kira mengeringat atau tidak mengeringat punya hati mati? Ya kalau hati mati itu hati yang gak zikir. Hati yang gak zikir. Hati yang jarang nah, nangis. Yang kedua punya hati. Hatinya hidup. Hatinya hi, hidup. Tapi tidak punya basiroh Basiroh itu matanya hati. Orang kalau hati hidup, alhamdulillah dia senang sama zikir, senang sama doa hidup. Tapi ya biasa. Dapat zikir doa itu ya prosesnya biasa-biasa Kalau orang yang punya basiroh, hati itu ada matanya, matanya hidup. Dengan hatinya itu dia bisa lihat hal-hal yang gak dilihat orang. Jangan ngomong jin lo ya. Ngomong hal yang gak dilihat orang kok pikirannya janjin-janjin enggak. Bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lah, lain. Contoh, misal ya, kalau kita lihat gunung, mungkin kita bisa cuma lihat gunung. Gunungnya bagus ya. Kalau orang yang punya basirah begitu lihat gunung yang dilihat bukan gunung. Subhanallah. Ini Allah menciptakan gunung luar biasa ya. Luar biasa gunung ini. Indah. Daunnya juga pohonnya macam-macam bentuknya juga gunung yang satu dengan yang lain itu yo ya macam-macam ada gunung yang ada pohonnya ada gunung cuman batu toh luar biasa Allah ini Allah kok jadikan pasaknya bumi ini adalah gunung auta ada pasaknya bumi nah kalau gunung ini pasak berarti ini kan paku nah kalau ini paku berarti ada bangunan di atasnya berarti ini untuk maku yang di atas bukan maku yang di bawah berarti di atas bumi ini ada bangunan besar yang nggak kelihatan Oh, berarti itu mungkin atmosfer. Atmosfer itu iketannya dengan gu gunung. Makanya kalau kiamat mau tiba, gunungnya itu dibuat bedos semua. Pakunya dicopot. Ibarat kemah, pasaknya dicopot. Ya bangunan kemahnya ambruk. Lah kalau udah atmosfernya ambruk, lah itu batu-batu ruang angkasa ya datang ke bumi. Ya meledos, bumi ini remuk. Ya benar subhanallah. Ini punya basiroh. Jenengan sama saya kalau lihat gunung begitu atau enggak? Kita nggak begitu. Basiro kita belum hidup ini. Basirohnya belum hidup. Orang yang punya basiro tuh kalau lihat tuh nggak seperti orang lain. Kalau lihat nggak seperti orang lain bisa luas. Contohnya begini. Saya duduk di sini, lihatnya kan bisa cuman lihat jenengan aja. Betul kan? Kalau saya duduk di atas sana, bisa lihat jenengan, bisa lihat sana, bisa lihat ibu-ibu yang ada di lantai A atas. semakin saya tinggi, lihatnya saya juga semakin lu luas. Betul? Nah, orang yang punya basirah begitu. Dia kalau melihat satu persoalan itu bisa mencakup kesemuanya. Kenapa? Karena lihatnya pakai matanya hati. Dan makna-makna yang yang lain. Mukawwiril lail 'alan nahar. Allah yang masukkan malam ke dalam siang. Dikatakan oleh para ulama, kenapa dalam dalam pembukaan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi meletakkan kata lail di depan baru nahar. Ini kan juga di Al-Qur'an tulijul lail alan nahar. Ya kan? Allah yang masukkan malam ke dalam si siang. Di sini mukawwir lail alan nahar. Allah yang masukkan malam ke dalam siang. Kenapa kok malam dulu yang disebut? Karena memang dari 24 jam waktu itu yang paling mulia waktu malam. Dah. Ini bahas waktu malam insyaallah rampung. Sebelum dibahas waktu malam silahkan diminum minumannya. Punya jenengan sudah saya belum Boleh diminum? Silahkan diincipi rotinya Habis juga Saya belum Alhamdulillah Nah ini bab malam ini paling asik ini. ini sudah malam belum? Loh aneh toh setelah ini sudah malam belum? Belum. belum genah peteng dedet kok belum <laughs> malam. Ini sudah malam belum? Sudah. terlampau malam? Belum. Kan begitu. Ya. Kalau buat kita yang di kota ini belum malam. Belum malam betul gitu ya. Buat yang di desa ini sudah sangat malam. Ya. Buat yang di desa ini sudah sangat malam. Di desa itu kalau azan Isya jam 7, jam 8 itu udah pada kelepek-kelepek-kelepek tidur. Betul kan? Saya kalau lagi main-main ke rumah apa namanya Pak di saya yang di desa di Kediri sana, ya daerah sana, itu kalau udah jam 8 malam itu sudah rasanya seperti di kuburan, sepi, krik krik krik suara jangkrik, suara macam-macam ya. Sepinya luar luar biasa. Malam. Waktu malam itu punya banyak keistimewaan. Makanya Allah tidak pernah mengangkat wali di siang hari. Tidak ada pelantikan waliullah di siang hari. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mimpi, saya tadi siang dilantik jadi waliullah, mesti palsu. Ini kurang pinter ngapusi ini. Jadi waliullah itu semua dilantik di malam hari. Sampai-sampai para ambiya wal mursalin pun dilantiknya di malam hari. Nabi Muhammad SAW lahir itu juga di malam hari, subuh. Masih waktu malam, matahari belum ter terbit di hari se Senin, subuh hari Senin. Itu lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kerasulan itu juga di malam hari. Ketika Nabi Musa berangkat di padang Sahara, di Bukit Tursina kok lihat ada api ya kan? Terus Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, di situ diangkat jadi rasulnya Allah. Nabi Muhammad SAW diangkat jadi rasul umur 40 tahun, itu di gua Hira, itu pun di malam hari. Yang namanya Isra dan Mi'raj itu juga di malam hari. Satu bulan penuh bulan Ramadan itu enggak ada namanya Naharul Qadri, enggak ada. Siang yang penuh nilai, enggak ada. Yang ada Lailatul Qadri, malam yang penuh nilai. Waktu malam ini memang disiapkan Allah khusus untuk orang yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah, pengen berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih waktu malam. Spesial untuk ibadah, spesial untuk to'at, spesial untuk sholat, spesial untuk zikir, itu waktu ma malam. Waktu siang itu digunakan untuk maasha. kehidupan mencari rezeki itu di siang ha hari. Bukan berarti siang nggak ibadah, siang ya ibadah, tapi siang ini ibadahnya sifatnya ke pasar, belanja yang jujur, jual beli yang jujur jujur, cari nafkah untuk keluar keluarga. Sifatnya itu siang hari. Lah sekarang ini kita kuali wali Malamnya cari duit, siangnya tidur. Siang cari duit, malam cari duit. Lah yang khusus buat Allah mana? Kalau orang dulu dia diatur jam sekian sampai jam sekian saya pokoknya waktu saya untuk dengan Allah tidak mau diganggu gugat. Malam betul-betul buat ibadah. Sampai ada orang soleh itu maghrib sampai isya kan baca Al-Quran, baca rotib. Rotibul haddad, rotibul atos, zikir, doa. Kalau maghrib sampai isya. Beliau seorang konglomerat, orang yang kaya luar biasa. Paketnya itu belum nyampe. Jadi beliau pesen barang, dikirim ekspedisi, terlambat. Belum nyam, nyampe. Dulu kan ekspedisi naik onta gitu ya. Itu semua modalnya di situ. Semua modalnya di di situ. Ditunggu sampai asar kok belum datang. Ini pasti e, kalau enggak dirampok ya salah jalan, salah ala alamat. Ketika beliau maghrib di masjid lagi duduk baca Al-Qur'an, anak lakinya datang, anaknya laki datang. Masuk ke masjid. "Pak, kabar gembira." "Ada apa?" Paketnya datang, ternyata salah alamat. Jadi enggak dirampok tapi salah ala alamat. Kamu ini masuk ke masjid memberhentikan bapakmu baca Al-Quran cuman mau ngasih tahu kalau paket yang berkontainer-kontainer tadi itu salah alamat. Iya pak, ini bukan kabar gembira, ini musibah buat bapakmu. Ini musibah buat bapakmu. Waktunya bapak lagi ngobrol sama Allah, berdua sama Allah, kamu ganggu. Cuman gara-gara urusan duit kontainer-kontaineran. Mulai besok, bapak tidak mau melihat wajahmu lagi. Besok kamu Bapak usir pergi ke pesantren di luar kota sana setahun. Tahun depan baru boleh balik ketemu bapakmu. Dan itu kontainer-kontaineran itu malam ini juga bagikan fukorok wal masakin. Sedekahkan. Bapak gak mau ambil serupiah pun karena itu harta yang tidak barokah, harta yang menyebabkan bapak lupa kepada Allah sesaat di waktu yang khusus buat Allah. Nanya yang model begini masih ada enggak? Coba kalau saya jenengan paket telat datang ada yang ngasih tahu. Paketnya ternyata salah alamatnya udah nyampe. Oh, terima kasih alhamdulillah. Ngajinya ditinggal tutup langsung mencolot. Bedanya di situ. Waktu malam ini waktu memang orang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari sengaja saya carikan hadisnya biar tidak salah saya bacanya. Dalam sebuah hadis itu di eh, sebutkan siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pasti akan berjalan di malam hari. Siapa yang takut kepada Allah? Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Sami'tu Rasulullah SAW yaqul Man khafa adlat wa man adlat balagal manzil Ala inna sil'atallahi ghaliyah Ala inna sil'atallahi jannah Rawahu tirmidhi Wa qala hadith hasan Dalam sebuah hadith yang derajatnya hasan sahih Sahih tapi derajatnya hasan Riwayat Imam Tirmidhi Disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Man khafa adlat Siapa yang takut kepada Allah adlat maka dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Waman adlat dan barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari balaghal manzil. Dia akan sampai ke rumah tujuannya. Ala inna atallah ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan yang, dagangan yang ditawarkan Allah itu mahal harganya, sangat bernilai. Ala innasil atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan yang ditawarkan Allah itu adalah surga. Yuk ini kita bahas. Insyaallah jam 10 seperempat selesai. Ya, majlisnya selesai bukan pembahasannya. Siapa takut jalan malam? Coba diukur jujur perjalanan malam itu lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat kan? Makanya Rasul mi'rajnya juga malam, lebih cepat nyampainya. Ya, lebih cepat nyam nyampainya. Orang yang mau menuju Allah jalan menuju Allah, maksudnya jalan pengen dengan amal to'atnya dapat ridhonya Allah, pengen pangkatnya cepat naik di sisi Allah, itu malam hari harus jalan. Kalau malam hari tidak jalan menuju Allah, maka akan susah sampai al-manzil. Sampai rumah yang dituju, mendapatkan surga, mendapatkan ridhonya Allah, itu akan susah buat dia. Kenapa? Kalau jalannya siang hari terlampau ramai. Kalau jalannya malam hari sepi. Jalur akhirat kalau malam itu sepi, soalnya warga kampung jenengan dan warga kampung saya, kalau malam itu jarang yang ke akhirat, malam yang banyak nonton TV, main kartu, SMS-an, BBM-an, doh teleponan. Betul tak betul? Betul kan? Yang malam mau jalan. Yang melek yang enggak ibadah, yang tidur yang ngorok. gak bangun. Yang mau sampai ke tempat tujuan balaghul manzil Malam harus dimaksimalkan. Malam melek, nggak tidur. Tidur cuma sebentar saja. Tidur sebentar untuk kekuatan tuh tubuh. Setelah itu melek. Tidur tuh nggak perlu lama, tapi diberkati sama Allah taala. Ada orang tidurnya lama nggak barokah. Ada orang tidurnya sebentar tapi berkahnya luar luar biasa. Kalau kita lihat orang-orang yang soleh itu malam nggak pernah tidur. Tidurnya itu waktu uh, sebelum duhur gitu loh. Beberapa saat sebelum duhur, akhir-akhir duhur tuh. Istirahat sebentar mungkin 10 menit. Tidur 10 menit cukup buat satu hari. Cukup buat jenengan? Cukup. Masalahnya nggak pernah latihan. Latihannya tidur terus. Makanya nggak cukup cukup. Kalau dilatih lama-lama ya cukup. Makanya karena Allah sayang pada hamba-hambanya, sayang kepada kita semua, dibuat tubuh ini otomatis semakin tua semakin susah tidur. Saya jamin. Coba tanya sama orang-orang yang sudah tua. Jangan udah tua belum? Kalau udah mulai susah tidur tanda-tanda udah tua. Ya. Malam itu dibuat gampang ngelilir, terjaga di malam hari, semakin tua. Betul kan? Tidur sebentar, bangun lagi. Baru tidur sebentar, bangun lagi. Itu bukan bukan susah tidur. Memang sama Allah dibuat oh oh, turu. Dibuat jangan jangan tidur, disuruh bah, bangun. Yang tua-tua itu kalau malam gak usah tidur, bangun tapi yo ya ngaji. Bangun tapi yo ya zikir. Jangan bangun ke kamar mandi hasilnya kepleset terus mati. Cuman kamar mandi terus tidur lagi ya. Oh, bangun kamar mandi tidur lagi, kamar mandi tidur lagi. Akhirnya kan nggak bagus. Ya, bangun bagaimana? Kalau kamar mandi kepleset karena mau wudhu mau sholat meninggal dunia kan surga. Dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih bangun, malam hari. Kalau bisa nggak usah tidur sekali. Waktu itu salah satu santrinya Ustaz Yusuf Mansur kan pernah diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Kamu tuh kalau tidur malam berapa lama? Kalau nggak salah cuman setengah jam atau satu jam di malam hari itu tidurnya. Ya, jam berapa tuh udah bangun lagi. Jam setengah tiga atau jam tiga tuh sudah bangun lagi. Tidurnya cuma satu jam atau satu jam setengah, saya agak lupa. Ditanya sama sama apa namanya yang yang nanya gitu ya. Loh, kalau pagi sekolah apa enggak ngantuk? Jawabannya itu luar biasa ngampleng yang nanya. Ya kalau bapak itu memang bergadangnya baru sehari dua hari ya besok pagi ngantuk. Nah kalau udah tiap hari bergadang ya nggak bakal ngantuk. Paham? Paham tak? Paham? Paham loh? Jadi kalau ada orang mengatakan nanti ngantuk loh kalau malam itu melek, pagi sekolahnya ngantuk. Lah ya memang itu baru sekali dua kali ya mesti ngantuk. Lah kalau udah tiap hari tidurnya cuma satu jam ya udah terbiasa badannya. Pagi ya seger, nggak mungkin ngantuk. Betul? Nggak ada judulnya tuh juragan-juragan yang jual sayur di pasar tuh pagi ngantuk tuh nggak ada. Betul nggak? Iya. Lah kenapa yang udah punya kemampuan seperti itu nggak manfaatkan waktu malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan semua dengan latih latihan waktu malam. Siapa yang takut dia akan berjalan di malam hari. Berjalan di malam hari bagaimana? Yang lain tidur dia Allah, Akbar, salat. Yang lain tidur dia buka kitab, nggak harus salat. Dia baca ilmu. Dia baca mungkin ilmu fikih, ilmu surah, belajar sejarah nabi, belajar sejarahnya para wali. Dia belajar semua itu. Atau kalau dia nggak bisa belajar itu, nggak bisa sholat. Sholat mungkin kabotan, wah saya kalau sholat setannya kebesaran bib. Nah terus bagaimana? Saya tak duduk saja dikiran. Ini saya tanya rodok rodok cilik ni. Wah, ger salat terus kok mesti ngantuk saya. Tapi kalau duduk ini silos sambil tasbihan saya ngantuk. Udah tasbihan sampai subuh, sampai subuh Beb. Astagfirullah, astagfirullah. Allah. lagi Beb saya kalau istighfaran sampai subuh ngantuk. Nah terus jangan ngantuknya kalau saya berdoa saya enggak ngantuk, dongo. lakukan kan dongo apa? Jaluk mobil Beb. Wes apa apa? Bangun, oh, ya Allah, beri saya mobil. Ini kan doanya mintanya sama siapa? Sama Allah. Ini ibadah. Latihan dulu yang penting, Pak. Bangun. Terus adalah Nah orang yang jalan di malam hari dengan toatnya tadi Sampainya cepat Yang lain pada tidur Dia jalan ke akhirat Makanya orang yang malam tuh jalan ke akhirat Nanti kalau meninggal dunia tuh kuburannya padang Masuk surganya ya cepat Kenapa? Loh udah kok Saya sudah kalau malam itu jalannya mendahului yang lain Yang lain tidur Saya ambil start awal Ngambil start duluan, jalan duluan. Nah kita kalau pengen cepat sampai ke akhirat, syaratnya itu. Malam sedikit tidur. Malam sedikit tidur. Kalau kita mau menerapkan ilmunya para wali sama anak-anak kita, kadang ibu-ibu yang marah. Para wali itu ada yang anaknya tiap jam 3 malam masih bayi dijiwit. Nangis. Kalau sekarang kita praktekkan sing nesumboke. Nurok kene wis setengah mati. Mbok tangeke. Siapa yang yang protes? Yang protes akhirnya siapa? Para is istri. Kenapa? Soalnya giliran bangun suaminya pergi. Wis tangi anak murusono. Ya makanya para istri pro protes. Kalau orang-orang soleh dulu gitu, dibangunkan anaknya jam 4, jam 3 dijiwit biar nangis bangun. Terus dilatih begitu. Lah kenapa? Biar nanti kalau besar sudah terbiasa jam segitu bangun. Duh. Ini kira-kira orang tua yang yang penuh aniaya atau orang tua yang baik hati? Baik hati kan? Tapi kalau orang tua zaman sekarang sakit, ora turu, ben katok nih. Kasihan, enggak tidur, biar nyaman tidurnya. Kasihan, biar nyaman tidurnya. Sampai udah gerang, kasihan, biar nyaman tidurnya. Akhirnya jadi ya itu tidur terus makanya buat teman-teman saya khususnya dan saya sendiri serta teman-teman saya mulai malam ini dan seterusnya tolong yang namanya tidur dilawan. Katanya para ulama ada orang ulama itu mengatakan saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Sampai ngomong seperti itu. Artinya ketemu setan kena setan gitu ya. Tapi kalau bantal ini setan yang tersembunyi. Karena begitu tidur kalah sama yang lain. Yang lain kan jalannya cepat ke akhirat. Begitu tidur kehilangan waktu untuk jalan ke ke akhirat. Dan orang yang malam bangun itu orang sehat. Makanya jangan percaya sama broadcast-broadcast atau yang ngomong dokter model di ojo percaya. Itu kadang ada broadcast-broadcast tuh ya, maaf Anda muslim, saya muslim. Imam apa imam kita, pimpinan kita Rasulullah SAW, dokter kita Rasulullah. Ya, Allah yang ngajari malam disuruh bangun tahajud. Betul kan? Tahajud bihina filatan lak. Semakin sepertiga malam sampai subuh semakin ba bagus. Nah, kalau ada sebaran-sebaran SMS broadcast yang mengatakan malam itu jam sekian, waktu deteksi apa itu? Detek-detek apa itu? Deteksifikasi apa itu? Untuk menghancurkan racun-racun di tubuh. Detoksifikasi ya dengan ti tidur. Makanya jam sekian harus tidur, jangan pak bangun. Jam sekian harus tidur. Ini bagian e, proses untuk menghancurkan racun-racun yang ada di di, di hati. Racun-racun yang ada di sini jam sekian, jam sekian. Nah, kok dikonturu kabeh lagi, Jam loro konturu, jam telu konturu, jam papat konturu. Lagi dokternya sapa yang ngajari kaya ini? iki? Jangan percaya sama dokter yang begitu walaupun seorang profesor, dokter, ilmunya seperti apapun mesti keliru. Yang namanya kedokteran itu akan berkem berkembang. Jangan percaya. Jangan sudah kamu punya ilmu silahkan ilmu saya ilmunya Rasulullah SAW. Bengi kontangi mungkin aku loro. mungkin aku loro goro-goro tangi wa wangi. Tidak mungkin sakit gara-gara bangun ma, malam untuk ibadah loh ya untuk to untuk taat. Tidak mungkin. Nah syarat jadi wali itu malam harus melek. Karena pelantikan wali terjadi di malam hari. Sebagai penutup cerita ini sekedar cerita ya. Sekedar ceri, cerita, tapi nyata. Yang percaya alhamdulillah, enggak percaya ya kebangetan. Lawang cerita HP kena percaya ya HP toh ya. Betul enggak? Lawang di TV aja dikasih cerita yang kadang itu kita ceritanya itu ya apa benar 100% seperti itu kan belum tentu kan ya. Kita ya percaya-percaya sah saja. Berita di koran ya kita percaya-percaya saja. Lah kalau cerita yang diceritakan orang-orang soleh kok kadang kita ini tanda tanya oh yo tenan. Kan kurang ajar namanya. Kalau wali Allah meninggal dunia, saat itu juga harus ada gantinya. Jadi di alam ini ada sekian wali yang jumlahnya itu nggak mungkin kurang. Jadi kalau yang 40 wali yang jumlahnya 40. Nanti ada wali yang jumlahnya 12. Ada yang wali jumlahnya 2. Itu nanti kalau satu meninggal, maka harus segera ada yang menggantikan. Harus ada yang menggantikan. Dan penggantiannya itu harus di malam hari. Nah yang bejo begini, misal daerah Jawa Tengah. Ya, ada wali yang meninggal. Lah kok digolek gantine wong-wong soleh delalah cik turu kabeh. Ya, yang soleh lagi pada ti, tidur. Lah kok sing melek ki sing orang kurang soleh. Yang melek ini yang kurang so soleh. Belum soleh betul karena dia melek delalah saja nih. Allah yang mau bejonya dia tadi itu. Dia melek, wali ini rapat. Siapa yang menggantikan? Siapa yang menggantikan Fulan? Karena harus digantikan. Tuh adanya itu. Ya itu, ya itu modelnya begitu. Ya udah, angkat dia jadi wali Allah. Bareng-bareng orang soalnya angkat tangan, doa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, jadikan dia penggantinya. Doanya wali pasti kabul. Wong sing biasa-biasa mau ngerti-ngerti ngerti nangis, ngerti-ngerti dari khusyuk, ngerti-ngerti jadi pinter, bukan gara-gara apa-apa, gara-gara bejo. Paham? Nah, jenengan sama saya, yuk tiap malam melek bek Menowo, no wali mati lawe dhewe bejo. Tapi yo aja ndonga wali mati yo kan kurang ajar. Jangan begitu, doakan wali panjang uh, umur. Sehingga diceritakan ada satu orang. Ini kisah sudah sering saya sampaikan, tapi kita refreshing lagi ya biar ingat. Ada satu satu orang soleh jalan di sebuah kota di kampung. Kalau sekarang kampung, kalau dulu itu kota. Dulu itu kan perumahan kan jarang-jarang jauh-jauh ya. Nah kalau sekarang ini tingkat tingkat lurah itu sudah seperti kota-kota zaman dahulu, dahulu kan begitu. Keraton Solo, Keraton Solo kan dulu cuman kecil sini terus sekitarnya itu Keraton Solo ya kan. Nah ini lewat satu orang terus ngomong yang tinggal di rumah ini ini waliullah. Bapak yang tinggal di rumah ini seorang waliullah. Lah tonggonya yang denger yang gumun. lawang wong ya biasa. Ibadahnya ya bia biasa. Pagi ya kerja ke toko, kok jadi wali ki itu ya kondi. Akhirnya nyuruh istrinya, coba kamu main ke rumah tetanggamu, tanya sama istrinya. Biasanya istri itu tahu rahasia suami, biasanya. Biasanya yang paling tahu rahasia suami itu is istri. Ya Bu ya? Biasanya. Betul Pak? Jadi biasanya yang paling tahu rahasia suami adalah is istri di rumah dulu. Gitu Nanya, suamimu tuh amalannya apa toh? Walah. Ben bengi turu ngorok. Masuk ora tahajud, blas. Gak pernah tahajud, blas gak pernah tahajud. ngaji ngajiin wong iso ora tahu. Tangi lilir maca orang tahu. Aku jadi bojone 10 tahun, turu ki nang sebelahku ora tau tangi. Mosok iya. Lha apa amal-amalnya mungkin punya amal rahasia, sore neng rahasia. Amal yo neng pasar dodolan kuwi. Jualan di pasar, kerja. nggak mungkin kamu teliti. Kaya maksa meneng apa tuh? Nggak apa-apa. Ojo ngawur, ora apa-apa mungkin. Kalau enggak apa-apa enggak mungkin kamu maksa-maksa seperti ini. Ada apa tuh sebetulnya? Nggak itu loh. Ini kok saya merinding ya? Ada yang merinding enggak ini? Hah? Merinding. Barusan bulu remnya ada yang berdiri. Ayah, iya. mbuh ya, saya kok merinding wallahu a'lam. Sing teko sapa iki? Saya kok merinding gitu ada malaikat lewat atau arwah orang soleh yang lewat yang nggak percaya sekarapmu, orang gagas aku. Wong sapa ini ora percaya ben sing ngrasake ya aku ya sing seneng ya aku awakmu ora percaya karep karepmu ini negara bebas percaya boleh nggak percaya juga Bu boleh kok nggak maksa nah sampai di mana tadi merinding malaikat lewat Ceritanya maksudnya, ceritanya. Kamu tidak mungkin ngejar-ngejar saya begini kecuali kalau ada sebuah rahasia. Ya, nyat ano rahasia. Rahasia apa? Itu loh katanya orang soleh itu wali loh. Wali Allah itu iya. Ngomong apa? Kondone bujumu wali. Eh, mosok tuh ya. Enggak usah mungkin. Tidak, ya mungkin keliru omongane wong sing ora ora ngerti wali kejaba wali, orang ngerti maling kejaba maling. La ya'riful wali ila wali wa la ya'rifu sarik ila sarik. Yang tahu seorang tu wali hanya wali, yang tahu maling hanya maling. Sesama maling bisa mengenali maling. Bener, itu maling itu kalau lagi kumpul duduk ngerti, pojok kono ketoke maling ya. Kono ketok maling wis padha. Iki malinge sakit tak pindah golek liyane weh. Ngerti dia, sama copet tuh ngerti. Ya, ngerti ini tampang-tampang copet semoga Anda dan saya tidak tampang copet gitu ya. Insyaallah. La ya'riful wali illa wali. Enggak ngerti wali kecuali wali. Gak mungkin dia keliru. Ya bener ya, gak mungkin dia keliru. Tapi nak bojoku dadi wali iki ketoke keliru. Wis takon ono sik amale apa. Akhirnya nih istrinya penasaran nanya sama suaminya, "Pak, kamu tuh punya amalan apa toh, Pak?" "Apa toh, Bu?" "Jangan simpen-simpen rahasia sama saya." "Ya turu ora tau amal tahajud, ora tahu." Neng pasar biasa neng pasar kerja, dua amal apa iling ilingan to Pak, tulung aku no coba simpen-simpen rahasiamu. Ana-ana siji-siji tok, biasa, ora klebu ning tataran dunia wong-wong soleh. Lah apa? Ya saya itu tiap malam kan tidur. Cuman kalau seperti sepertiga akhir malam tuh saya mesti ngelilir. Tapi aku ora tangi. Ngelilir tok melek gitu tok. Tangi Pak. Ora. Lah ngopo? Ya ngelilir. Lah ngelilirnya tuh ngapain? Loh yang namanya kan saya ingat dawuhnya kanjeng Nabi itu. seperti Sepertiga akhir malam tuh Allah kan turun ke langit dunia. Artinya Allah mendatangi hambanya nanya. Ada yang mau minta ampun enggak? Ada yang butuh tobat enggak? Ada yang punya hajat enggak? Loh sekilis suara ini kanjeng Nabi tak iling-iling. Allah ngomong. Hal min mustaghfirin. Tak jawab. Kulo pangeran. <laughs> Saya ya Allah. Saya ya Allah. Hal min ibin Saya ya Allah. Saya ya Allah Hal min talibi hajatin. Saya ya Allah. Terus turun mana? Terus cuma begitu. Nah, ini yang angkat, diangkat jadi wali gara-gara begini. Gara-gara begini jadi wali. Karena istiqomah mendengarkan omongannya Allah dimasukkan ke dalam hati meyakini sabdanya Nabi setiap malam Allah nawari dan dijawab ada yang butuh ampunan ndak saya ya Allah lah awake dhewe wis nglilir mau neng bali turu meneh betul betul Lilir bangun kamar mandi buang air kecil kemudian balik tidur lagi lah sekedar ngucap saya ya Allah saya ya Allah saya ya Allah itu aja tidak apa meneh tahajud Kadang yang tahajud juga ngelamun, Allahu Akbar, sholat ngantuk, tidur lagi. Panggilannya Allah nggak dijawab. Ini kan dia khusyuk, khusyuk mendengarkan panggilannya Allah. Memang untuk jadi wali Allah yang dibutuhkan adalah Kehusuan ha hati. Cukup jelas? Jadi mulai besok sebelum azan subuh kita usahakan bangun mulai malam ini ya. Sebelum azan subuh bangun, kemudian bayangkan di hati itu siapa yang butuh ampunan? Saya ya Allah. Siapa yang butuh diberi tobat? Saya ya Allah. Siapa yang punya hajat? Saya ya Allah. Siap? Ini kok siap nyabut kenapa ini? Insya Allah ya. Ini saya ngomong juga untuk diri sendiri. Kita mari bersama-sama memperjuangkan diri kita biar mendapatkan derajat kewalian di sisi Allah. Terakhir penutup dua-dua persis 15 berhenti. Uh, ini kan 2014 masa kampanye ya. Saya itu kalau lewat jalanan tuh yo, masya Allah, orang pengen jadi calon dewan aja, fotonya dipasang di mana-mana, betul kan? Dikasih semangat begitu, nanti akan kampanye dengan berbagai macam cara, betul ya? Karena pengen dapatkan jabatan, ya bagus-bagus saja -bagus pengen dapatkan jabatan, jabatan duniawi aja dikejar seperti itu. Lah, masuk kita nggak pengen jadi calegnya Allah ya? calon wali. Daftar gitu loh daftar, saya pengen jadi wali Allah. Malam pendaftaran dibuka di malam hari, nggak di siang hari. Malam nih bangun, pengen diangkat jadi wali Allah, mulai zikir, doa dan lain seba, sebagainya. Kira-kira pengen atau nggak pengen? Pengen ya? Nah, kan enak. Ini pemilihan langsung dari langit, nggak pakai suara terbanyak. Langsung Allah yang yang milih fulan. Nah, Allah tuh kalau milih yang dilihat niat kita. niatnya tenanan, rakyat kita ngomongi jek gladrah ya. Niatnya betulan langsung Allah angkat dia jadi wali, dirubah sama Allah, kun fayakun. Kok saya pengen cerita lagi boleh ya? Mumpung kelingan. Ada pencuri, ada pencuri. Pencuri ini hidupnya pegang tasbih. Jangan ditiru. Jadi dia tuh kalau siang tuh pegang tasbih. Pegang tasbih ini dia dia sambil ngitungi hartanya orang yang mau dia curi gitu. Sasarannya nih. Tasbihnya ini bukan tasbihan subhanallah subhanallah bukan, tapi dia mau mau mencuri. Nah, kebetulan satu malam dia masuk ke rumahnya seorang yang soleh waliullah. Dia salah informasi. Jadi menurut informasi temannya rumah ini rumahnya orang kaya. Udah malam di Santroni masuk ke sana. Begitu masuk orang solehnya malam misi tahajud. Allahu Akbar. Ya dia masuk nyari barang. Ketemu satu kotak. Ini kotak bagus luar biasa, dipikir emas barang dibuka Al-Qur'an. Ya buat orang soleh kan harta yang paling mulia adalah Al-Quran. Kalau bapak ibu kan enggak. Yang ditaruh tempat yang mulia kan emas, jam, handphone, Al-Quran gelita. Kan begitu. Orang soleh enggak taruh tempat yang mulia. Enggak punya apa-apa. Kotong ya. Palingnya tangan kosong. Betul Al-Quran. Akhirnya mau keluar, mau pergi dia, mau pergi muter lawangnya ra ketemu. Kok kabeh iki kok tembok kabeh, muter muter muter. Orang salatnya salat. Selesai Assalamualaikum, salam. Dijelok ada orang muter-muter dipegang. Mau mencuri ya di sini ya. Iya. Lah saya nggak punya apa-apa. Kamu nih kalau pulang dengan tangan hampa, eman-eman. Jangan sampai kamu masuk rumah saya pulang dengan tangan hampa. Ya wis saya nggak bisa ngasih kamu harta, tak doakan saja kamu jadi wali Allah. Angkat tangan tunga, ya Allah, dia telah masuk ke rumahku. Jangan sampai pulang dengan tangan hampa, ya Allah. Beri dia hadiah, angkat dia jadi wali mu ya Allah. Besok paginya jalan, wajahnya seger, bunga, seneng pegang tasbih. Saiki tasbihan tenan. Subhanallah, subhanallah. Nah, nya ini lihat Gimana tadi malam kamu? Hasilnya pasti banyak. mau kok seneng. Gak pernah saya lihat kamu tuh semenjak jadi pencuri kok senengnya seperti hari ini. Kelihatan bunga wajah kamu ini. Oh, Alhamdulillah. Memang betul saya belum pernah mencuri yang sebesar ini. Apa hasilnya? Aku mencuri derajat kewalian. Aku mencuri derajat kewalian. Aku nasihatkan kamu tobat, jangan maling lagi. Duso, jadi maling. Waduh, jadi da'ilallah. Allah. Ini bejo nih. Ini be bejo. Ya ini emang itu kalau Allah mau mau apa ngasih seseorang itu ya di waktu malam itu banyak hal-hal yang aneh. Makanya lah prasangka baik kalau ketemu orang di malam hari itu prasangka baik. Ya, semoga saja yang sering-sering keluar malam itu walaupun roh rodo orang genah, semoga nanti jadi genah. Ya, tapi aja terus, ya wes aku tak keren bengi genah apa apa ngawur. Ndak kita kan tugasnya husnudzon mendoa Mendoakan ya Allah, dia sudah punya kebiasaan bangun malam, belum bisa bagus jadikan bangun malamnya, Pak. Bagus termasuk bapak-bapak dan saya ya Allah, kalau malam tuh suka bangun nonton sepak bola, nggak nonton Al-Qur'an. Doakan minimal bu Al-Qur'annya itu dibuka ndak ketang satu lem, lembar. Semoga manfaat, ada pengumuman. Jumat depan majelisnya libur ya. Jumat depan libur karena hall di Masjid Riyadh ya. Halnya hari Kamis pagi sama hari Jumat pagi. Tapi kan e, masih banyak tamu ya di sini ya, banyak tamu. Nah, untuk malam Jumat seperti biasanya kita Masjid Ar-Raudhah itu setiap malam haul kalau setiap malam Maulid ya. Jadi kalau haul di Masjid Riyadh itu kan pagi jam 9 haul, terus besoknya subuh baca Maulid. Nah, Masjid Ar-Raudhah kan pagi itu pas kumpulnya orang dari berbagai kota ya malam sebelum maulid itu biasa kita baca maulid simtud duror. Jadi nanti hari Jumat libur tapi malam Jumat ada. Malam Jumat kita akan baca maulid tapi tempatnya enggak di sini. Tempatnya di awal-awal saya dirikan Majlis ar rodoh di rumahnya Habib Hashim Al-Hasni. Ya, dimulainya sama jam 8 malam ba'dal Isya baca maulid simtud duror. Di mana lokasinya? Gampang jenengan kalau dari apa namanya Jalan Kapten Mulyadi itu kan ada pom bensin. Ada pom bensin kan? Di sebelah e, utaranya Masjid Jami Asgaf, terus ke utara ada pom bensin. Depannya pom bensin itu ada gang. Ada gang ya? Masuk saja, terus sebelum gang itu berakhir di perempatan Lokasinya nanti di situ. Nanti ada teman yang sudah bertugas untuk mengarahkan. Kalau lewatnya lewat depan pom bensin. Kalau bingung lewat saja markas ar nanti dari markas ar terus ke arah timur ada perempatan pertama itu belok ke sebelah utara. Ya, perempatan pertama belok ke utara atau belok ke kiri terus saja nanti ketemu jembatan terus saja nanti sudah ada yang bertugas di di situ. Saya harapkan yang bisa hadir hadir karena kita akan baca Maulid Simtud Duror. Cukup jelas? Nah, tolong diinformasikan kepada teman-teman yang lain karena ini banyak yang malam ini masih ngurusi kampungnya yang kurukan abu vulkanik tadi ya. Abu vulkanik itu abu penuh berkah kalau buat saya. Kenapa penuh berkah? Karena dimunculkan langsung dari dalam bumi. Nah, yang dari dalam bumi itu masih anget-anget masih asli ini produk dalam dalam bumi ini. Berkat yang diturunkan dan dikeluarkan dari dalam dan diturunkan dari la, langit. Nah, ini udah dikeluarkan dari dalam, diturunkan dari langit. Ini abu vulkanik ini barokahnya banyak. Yakini berkah. Maka tadi saya rada aneh sempat sedikit hujan-hujan abu vulkanik minta barokahnya ini. Ini masih anget ini. Ya, semoga jadi barokah. Niatkan biar jadi berkahnya untuk seluruh umat umat Islam. Jadi hari Kamis malam Jumat. Untuk ibu-ibu yang pengajian Rebu sore saya minta bantuan tolong diinformasikan. Untuk Rebu sore kemarin saya umumkan itu ada ada kajian ya. Saya lupa kalau Rebu sore itu pas uh, acara rohah terakhir di Hall Masjid Riyad pengajian sore di sana. Jadi di sini Rebu sore besok pengajian ibu-ibunya libur juga. Ya, pengajian ibu-ibu Rebo sore libur, tolong disampaikan pada yang lain yang mendengar ini di radio atau mendengar lewat audio streaming, tolong disampaikan pada ibu-ibu yang biasa ngaji di sini Rebo sore besok libur. Ya, libur. Saya ulangi pengumumannya boleh? Jumat depan libur, ganti malam Jumat. Kita ketemu lagi hari Jumat dua minggu yang akan datang. Jadi cuma satu Jumat aja liburnya ya. Nah Jumat yang berikutnya lagi sudah mulai pengajian seperti biasanya Kemudian malam Jumat Baca maulid simtuduror di kediaman Habib Hashim Al-Hasni di Merto Dranan ya, di Merto Dranan e, Pengumuman selanjutnya Permohonan doa Di mana tadi Mas Apri? Yang Mas Apri Eko? ya Ada teman saya yang istrinya mau melahirkan tapi belum belum lahir. Ya, belum lahir, sudah terlambat. Mari kita bacakan Al-Fatihah semoga istrinya melahirkan sehat, selamat, lancar, anaknya sehat, selamat, berkah insyaallah. al hadzini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk semua yang nitipkan doa di sini, Ya siapapun yang menitipkan doa di sini yang belum sempat saya bacakan, mari kita uh, apa namanya? doakan semoga semua hajatnya atau uh, semua penyakit yang sakit, kemudian yang punya hajat diwujudkan Allah, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Maliki na'budu wa iyyaka nasta'in. suratul mustaqim. suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Ini ada yang nanya kalau diri dipasangnya alat di uh, pundak kiri ya. Kemudian kalau masih keluar darah sedikit darah segar maka itu tidak najis kalau sedikit saja yang nanya tadi ini ya sedikit najis itu tidak najis jadi sholatnya masih masih sah. Ah, kemudian untuk khusus ah, Gunung Kelut ya kita bacakan Fatihah meskipun tadi sudah Yasin dan sebagainya ya. Bacakan Fatihah semoga Gunung Kelutnya kalau memang batuk batuknya nggak keras-keras. Iya, batuknya enggak keras, keras, keluarnya yang indah, alus gitu. Tidak menimbulkan korban yang bawa keburukan dunia dan keburukan ah, akhirah. Dan semoga yang saat ini teman-teman kita khususnya di dekat lokasi letusan Gunung Kelut di Kediri dan sekitarnya di Blitar, semoga oleh Allah taala dilindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah. Diselamatkan semuanya. al ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman hari Selasa Pon, malam Rebo, Ba'dal Maghrib, salat Maghrib berjamaah sampai Ba'dal Maghrib pembacaan Maulid Simtudurar bersama Habib Husin bin Anis Al-Habsyi, pembicara insyaallah Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, tempatnya di Masjid Al-Ma'mur Laweyan diharapkan kehadirannya tanggal 18 Februari ya. Bapak Ibu sekalian, bagi yang berminat dulu banyak nanyakan tasbih, tasbih yang digital itu sudah ada yang bentuk besar yang ada lampunya. Yang berminat nanti bisa beli di luar sana. Kemudian kalau yang masih ada berminat tiga surat utama, Yasin, Al-Waqiah dan Al-Muluk juga bisa dibeli di luar sana. Pengumuman yang terakhir, uh, Ar-Raudhah sudah resmi buka toko roti resmi buka toko roti. Nama toko rotinya Alibaba. Ya, toko roti Ali Alibaba. Itu yang jenengan makan roti semirnya itu enak atau enggak enak? Enak kan? Hmm. Made in Allah. Ini yang buat teman-teman ya anak-anak ini itu. Ya. E, yang berminat bisa beli di rukonya Arodoh Alibaba yang ada di Batu Rono ya jadi perempatan Batu Rono ke timur ke arahnya Habib Syekh itu. Jadi ke timur cuma kira-kira 300 meter sebelum jembatan sebelah utara atau kiri jalan di samping kantor Pegadaian. Itu ada ruko Alibaba, di situ jual aneka macam roti. Silahkan diborong. Judulnya baru saya kasih judul Harga Rakyat Rasa Ningrat. Harga rakyat, rasa ningrat. Jadi roti yang enak berkelas tapi harganya mu murah. Yang kalau murah banget ya enggak, tapi itu terhitung murah karena rasanya memang rasa yang untuk roti yang mahal-mahal sebetulnya.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 محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين bagi yang berminat pesen roti semir untuk pengajiannya bisa walaupun cuma 50 atau cuma 100 ya enggak jadi mah masalah. Hubungi nomor yang ada di toko. Saya enggak apal nomornya. Atau hubungi Mas Siswanto juga boleh. Terakhir Al-Fatihah eh, kesembuhan dari anak dari Mas Ari yang tadi baru saya beri nama Muhammad Ghalib. Muhammad Ghalib yang barusan selesai dioperasi di rumah sakit kasih ibu usia baru 27 hari. Semoga uh, Muhammad Ghalib bisa sehat sesehat-sehatnya, panjang usia jadi anak yang soleh, yang bekti kepada orang tua, manfaat untuk Allah dan Rasulnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.